Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mempersiapkan diri kita dengan ketakwaan persiapan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa fa inna khairaz zadi taqwa setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di dalam tidur-tidur kita Ibadah Ibadallah barakallahu fikum dan tidak ada yang menggerakkan kita untuk meninggalkan nikmatnya tidur kecuali untuk melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah nikmat yang sepatutnya kita mensyukurinya. Itu nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita dan kekuatan fisik. Dan ini membutuhkan kesabaran. Barallah barakallahu fikum judul pembahasan yang diberikan ke saya yang nah seharusnya pada asar Qadarullah ma sya'a fa'al Jadwal perjalanan kami Ba'da zuhur Ibarallah barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Untuk bersabar Sebagaimana kesabaran Ulul azm dari kalangan para rasul Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul Maka bersabarlah engkau wahai Nabi Sebagaimana bersabarnya Ulul Azm Dari kalangan Para Rasul Kenapa ibadah Allah Barakallahu fikum Secara khusus Allah menyebutkan Ulul Azm Tidakkah di sana ada Nabi yang lain Ada Rasul, Rasul Allah yang lain yang juga Allah tabaraka wa taala tentu memberikan kesabaran yang besar terhadap mereka. Seperti Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menguji Nabi Allah Yakub dipisahkan dengan anaknya Nabi Allah Yusuf harus berpisah dengan anak orang tuanya ujian yang sangat besar dijebloskan ke dalam lubang oleh saudara-saudaranya demikian pula Nabi Allah Ismail diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan disembelih dan yang lainnya Kenapa secara khusus Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulul azmi minar rusul Ibadallah barakallahu fikum. Ada sedikit pembahasan yang baik sekali untuk kita sama-sama pelajari. Naam dalam kitab As-Sabru ala Ta'ah. Bahwa kesabaran itu ibadallah barakallahu fikum ada as Ada As-Sabru al-Ikhtiyari al-ittirari ada as sabru al-ikhtiyari. ada kesabaran yang sifatnya ittirari yaitu kesabaran yang Allah tabaraka wa taala <clears throat> menguji hambanya di mana hamba tersebut tidak ada pilihan kecuali harus menerima keadaan yang telah Allah takdirkan kepadanya. Seperti <clears throat> sakit, musibah, atau yang lainnya. Sesuatu yang tidak bisa tidak. Dia harus menerima ketetapan Allah ini. Tidak ada pilihan bagi hamba tersebut. Ada pula yang as-sabar yang sifatnya ikhtiari. Di mana ibadah Allah barakallahu fikum? Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan misalnya dengan perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Ketika Allah taala memerintahkan kita sebuah ibadah maka Allah taala memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih dan melakukan atau tidak melakukan perintah tersebut <clears throat> Solat misalnya Ya Solat misalnya ibadah la kalau fikum Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih dan melakukan atau tidak melakukannya. <clears throat> Puasa seperti itu juga. Zakat, haji, sedekah dan semua amalan-amalan ibadah yang Allah perintahkan, baik sifatnya wajib maupun mustahab. Kita diberikan pilihan, diberikan kemampuan untuk memilih dan berbuat. Demikian pula ketika Allah melarang kita dari sesuatu. Melarang kita dari sesuatu. Juga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih dan melakukan atau meninggalkan larangan tersebut. Ibadallah barakallahu fikum. Makanya ketika seorang hamba memilih melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, maka dia memilih jalan keselamatan untuk dirinya. Allah membalas dengan pahala. <clears throat> Sebaliknya ketika seorang hamba memilih jalan yang menyelisihi perintah Allah ataukah tidak mentaati Allah dalam larangan-larangan Allah tabaraka taala berarti dia memilih jalan kesengsaraan dan kebinasaan untuk dirinya dan Allah sudah jelaskan baginya ancaman-ancamannya maka berarti ibadah barakallahu fikum ketika ancaman azab dari Allah tabaraka taala berikan kepada orang tersebut bukan karena Allah mentoliminya karena dia sendiri memang yang memilih perbuatannya dalam keadaan dia sudah tahu bahwa ada ancaman adab di belakang penyelisihan dia terhadap perintah Allah ataukah larangan Allah tabaraka taala. Khona barakallahu fikum. Ya, maka dari sini ibadallah barakallahu fikum <clears throat> kesabaran ya yang <coughs> sifatnya ikhtiar ini lebih besar dibanding kesabaran yang sifatnya ittirari tadi. Kenapa? Karena dia berada dalam kondisi memiliki kemampuan untuk meninggalkan perintah Allah ataukah memiliki kemampuan untuk tidak melaksanakan larangan Allah tabaraka wa taala dia terjerumus ke dalam larangan tersebut sementara yang sifatnya yang tadi ittirari ya istilahnya kalau kita bilang mau dia apa lagi sudah sakit begini mau dia apa lagi musibah itu sudah datang sudah dipukul, sudah disakiti dan seterusnya. <clears throat> Maka ibadah Allah barakallahu fikum. Dari sinilah satu sisi Naam <clears throat> ulul azm dari kalangan para rasul memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan ini. Dikatakan oleh Syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullahu taala as-sabrul ikhtirari ikhtiyari akmalu minal kesabaran yang sifatnya tadi ini ikhtiari kita bersabar dalam keadaan kita punya kemampuan untuk tidak melaksanakan perintah tapi tetap kita laksanakan perintah itu nikmatnya tidur kita tinggalkan asiknya bekerja kita tinggalkan ya nikmatnya dunia kita tinggalkan. Dan kita punya kemampuan untuk itu, untuk tidak melaksanakan ketaatan itu. Demikian pula larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang jiwa kita ini senang dengan larangan tersebut. Tashtahi bihil anfus. Walihada kana sabru Yusuf as-Siddiq alaihi salam kata beliau. Oleh karena ini kesabaran Nabi Allah Yusuf as-Siddiq alaihi salam ya an mutawa'ati mar'ati al-aziz أفضل وأكمل من الصبر على ما له من الحبس أو على ما له من إلقاء إخوانه له في الجب bahwa kesabaran Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika beliau menolak keinginan Imratul Aziz ya ini lebih utama dan lebih sempurna ketika ketimbang kesabaran beliau ketika menghadapi apa yang beliau dapatkan di penjara ataukah ketika beliau dilemparkan ke dalam lubang sumur oleh saudara-saudaranya Nah. Kenapa ibadah la barakallahu fikum? Karena sifatnya yang tadi itu dia di penjara, dia tidak bisa mengelak dan tidak bisa menolak, tidak bisa melawan. Juga ketika dia dilemparkan ke dalam sumur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus menerima dan dia cuma harus bersabar. Tidak ada pilihan. Tapi ketika dia menghadapi wanita itu, ketika dia menghadapi wanita Imratul Aziz dia punya kemampuan memenuhi keinginan wanita tersebut dan dia pun punya kemampuan untuk menolaknya dan dia bersabar memilih menolak keinginan wanita tersebut ini barakallahu fikum <clears throat> wa kadzalika kana sabr nuh وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام <clears throat> على ما أنالهم الله من الأوامر وأعطاهم من الشريعة باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم لأقوامهم أقبل من صبر أيوب على ما ناله من الله في, الله من ابتلاء Demikian pula kesabaran Nabi Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, ulul azm disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. <clears throat> Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah berupa syariat, diberikan syariat kepada mereka ulul azm. Nah, para ulul azm memiliki kemampuan untuk memilih melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala tersebut dalam keadaan dia harus berhadapan dengan kaumnya ya ketimbang apa yang dihadapi oleh Nabiullah kesabaran Nabiullah Ayyub alaihi salam dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada beliau apa yang beliau dapatkan dari ujian tersebut karena ujian yang Allah tabaraka wa taala ujikan kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam berupa sakit ini ketika beliau bersabar kesabaran ini sifatnya as-sabar ittirari sesuatu yang tidak bisa ditolak itu adalah ketetapan dari Allah tabaraka wa taala tidak ada pilihan tidak ada pilihan tetapi ulul azam yang tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi memiliki kemampuan untuk memilih, melaksanakan perintah Allah dalam bentuk syariat atau tidak. Ataukah tidak? Ibadallah barakallahu fikum. Pasara sabdu haulai akbar min sabri Ayyub. Maka kesabaran ulul azm itu tadi terjawab sudah lebih besar dibanding kesabaran Nabiullah Ayyub alaihi salam. Wa kadzalika kana sabru Ismail adzabih wa sabru abihi Ibrahim ala tanfidi awamirillah azza wa jalla akmala min sabri Ya'qub ala faqdi waladihi. Demikian pula kesabaran Nabi Allah Ismail. Nabi yang ditetapkan untuknya disembelih. Naam. Dan kesabaran ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam ketika melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Ini lebih sempurna <clears throat> dibanding kesabaran Nabiullah Yakub ketika beliau kehilangan anaknya. Lianna sabar Ibrahim wa Ismail sabrun ikhtiyari. Karena kesabaran Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam sifatnya kesabaran yang ikhtiari. Di saat itu punya kemampuan, <clears throat> punya kemampuan memilih dan melakukan atau tidak melakukan perintah Allah Tabaraka Taala. Ibadallah barakallahu fikum. Beda dengan Nabi Allah Ya'qub sesuatu yang tidak bisa beliau elak, mengelak dari kehilangan anaknya. Kehilangan anaknya. <clears throat> Karena minal mungkin ayam dzabih adzabha awla yang yanfadh dzabh. Karena memungkinkan bagi Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan perintah menyembeli atau tidak melaksanakannya. <clears throat> Demikian pula Nabi Allah Ismail. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Maka disinilah kebutuhan dan pentingnya kesabaran dalam melaksanakan ketaatan, perintah dan larangan-larangan Allah. Sisi yang lain ibadah la barakallahu fikum. <clears throat> Kenapa ini sangat berat dan lebih utama? Karena kita menghadapi sesuatu yang mudah sekali bagi kita. Mudah sekali bagi kita mau melaksanakan perintah atau tidak mau melaksanakan, sangat mudah bagi kita. Demikian pula larangan, sangat mudah bagi kita untuk melanggar larangan tersebut atau tidak, sangat mudah. Kita diberikan kemampuan keinginan dan mudah, sangat mudah. Nah, tinggal tidak laksanakan saja, duduk di rumah, tetap tidur, tidak pergi sholat. Demikian pula kalau lisan kita berkaitan dengan lisan. Sangat mudah, cukup kita tidak berbicara, diam, <clears throat> dari al-haq menyampaikan al-haq, ataukah mengingkari sebuah kebatilan. Sangat mudah. Berarti barakallahu barakallahu fikum, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, kita menghadapi sesuatu yang sebenarnya ini mudah tetapi sulit sekali. Kenapa? Karena mudahnya itu tadi. Karena mudahnya itu tadi. Barakallahu barakallahu fikum. Ya. Makanya perlunya juhud, kesungguhan kita ibadah la barakallahu fikum dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah. Nah, saya diingatkan panitia tidak boleh lama-lama. Naam. Ya, cukup berapa menit. Maka ibadah la barakallahu fikum. Ini dan kesabaran itu ibadah la barakallahu fikum datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Sebab kesabaran sendiri ada as-sabar lillah, as-sabar ma'allah dan as-sabar billah. Amma as-sabr billah fa Allah idza lam yusabbir kelam tasbir. Karena kalau Allah tidak memberikan, menanamkan nikmat kesabaran kepadamu, maka kau tidak akan pernah mampu untuk bersabar. Bahwa kemampuan untuk bersabar, bersabar dalam ketaatan menjalankan perintah, meninggalkan larangan, maksiat, dan bersabar ala aqdarillah di atas takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang mampu untuk bersabar di atas tiga hal ini kecuali kalau Allah yang memberikan kesabaran tersebut. Wasbir wa ma sabaruka illa billah. Bersabarlah engkau wahai Nabi dan tidaklah kesabaran engkau itu kecuali karena Allah tabaraka taala. nah Ya. Adapun as-sabr lillah makanya kesabaran ini kita minta terus kepada Allah. Minta terus kepada Allah sebagaimana semua ketaatan-ketaatan ini tersebut kita mampu untuk mentaati Allah itu karena anugerah dari Allah tabaraka taala. as sabr lillah fahuwa ayyakuna liwajhillah. Bahwa kesabaran itu mesti liwajhillah dan dari sinilah yang membedakan kesabaran kita manusia dengan kesabaran hewan. Hewan dari sisi fisik mereka mengalami berbagai macam sesuatu yang menurut kita ini mereka terganggu, tersiksa dan sebagainya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa Demikian pula kita pun kadang menghadapi sesuatu yang dialami oleh hewan. Yang membedakannya adalah as sabrulillah Kesabaran itu mesti karena Allah. Fa inna ba'dhan nasi qad yasbiruna 'ala asya. Karena sebagian orang terkadang dia sabar di atas beberapa perkara lakin laisa min ajlillah. Tapi bukan karena Allah. Faqad yasbiru 'ala fi'lis salah riya'an Terkadang seseorang bersabar melakukan sholat karena ria. Karena ria. Wal'iyadu billah. Ikhwana din barakallahu fikum. Sebagian salaf menyatakan al-bala'u yasbiru alaihi al-mu'minu wal kafir. Orang beriman maupun orang kafir itu bisa bersabar di atas bala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Wala yasbiru 'alal afiyah illa siddiqun. Namun tidak ada yang mampu untuk bersabar ya alal afiyah kecuali orang-orang yang jujur. Kesehatan, nikmat duniawi dan yang lainnya. Nah, ibadah Allah barakallahu fikum sebab ahyanan yatasawwarul insanu anna sabra huwa ala qadiyatil bala'i faqat. Terkadang seseorang menggambarkan bahwa sabar itu hanya dalam masalah bala saja. Ketika tertimpa musibah baru bersabar. Ketika tertimpa sakit baru bersabar dan seterusnya. Nah, Lakin أيضا لا بد أن يتصور الإنسان المسلم أن الصبر على Mesti juga bahwa seorang muslim menggambarkan bahwa kesabaran juga itu harus ada pada ketika mendapatkan nikmat. Ikhwana fillah barakallahu fikum. Namun sekali lagi bahwa kesabaran ketika ala aqdarillah bersabar di atas takdir Allah tabarak wa taala Terkadang ini yang sangat besar pada diri seseorang. Tapi ketika kesabaran itu terkait dengan ketaatan dia kepada Allah taala sesuatu yang dianggap ringan-ringan saja. Padahal kesabaran ketika menghadapi bala itu sifatnya as sawar ittirari. Seperti kesabaran Nabi Yakub, kesabaran Nabiullah Ayub. Tapi ketika kesabaran itu adalah kesabaran dalam ketaatan, ini justru harus menjadi prioritas yang sangat besar bagi seorang muslim. Kenapa? Karena kesabaran ini sabar yang sifatnya ikhtiari. Disinilah Allah perintahkan kepada Nabi-Nya untuk bersabar sebagaimana kesabaran ulul azm. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya dan bersabar di atas takdir takdir Allah tabaraka wa taala.